siang Pak Hendra. Ya, selamat siang Pak. Ah, kalau, halo? Ya, Pak Hendra silakan. Kalau saya lihat bahwa kalau dilihat dari sisi Pak Abu Basar Basir itu ah, wajar-wajar aja. Dia istilah tidak puas ingin mengajukan. Namun demikian kalau menurut saya ya pemerintah dalam hal ini uh, Mahkamah Agung khususnya harus melihat tegak setegas selama TKD jangan nanti istilahnya kalau memang Pak Basir memang melakukan tindakan seperti yang didakwakan ya tentunya sudah sepantasnya dia menerima hukuman itu apalagi itu kan eh, sudah menyusahkan dan membuat orang menderita banyak Pak akibat dari perbuatan dia Pak jadi kalau seandainya nanti diberikan kesempatan ya makin banyak orang yang ingin melakukan seperti kayak dia tambah runtung negara kita terima kasih Pak Siang Pak Aryo Halo selamat siang Pak Ya silakan Pak Oh ya menurut saya ya dihukum sesuai sama kesalahannya aja. Tapi kalau nggak nggak terbukti ya jangan dipaksakan begitu. Selamat siang Pak. Bapak Fregi, halo siang Pak Fregi. Ya. Iya silakan Pak. Kalau menurut saya kalau dia mengajukan kasasi ya itu hak dia ya. Tapi kayaknya mahkamah nggak usah menyetujui lah soalnya itu kan sudah membunuh banyak orang dan yang dibunuhnya itu bukan dari agama lain saja yang agama dari agama dia juga ada yang kena kan ada yang mati dan korbannya pokoknya nggak usah ditanggapi lah kalau berhasil minta kasasi makasih Terima kasih Pak Franky. Ada Bapak Paulus. Halo Pak Paulus. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan Pak. Uh, memang putusan 9 tahun bagi Basir belum memuaskan bangsa ini Pak. Mestinya seumur hidup Pak. Kalau cuma 9 tahun potong remisi bisa-bisa jadi tinggal dua tiga tahun Pak jadi tidak menimbulkan efek jerah bagi calon-calon terorisme yang baru Pak. Makasih. Sore Buati, silahkan. Kalau, kalau benar dia yang melakukan, itu sih terlalu ringan, 15, 15 eh, tahun, apalagi 9 tahun. Tapi kalau dia nggak melakukan, ya itu itu harusnya dia lupa. Tapi kalau untuk apa yang dia udah lakukan, itu terlalu amat sangat ringan dengan uh, apa yang dia lakukan dia harus dihukum seumur hidup saya rasa karena sudah membuat nyawa orang hilang bukan hanya satu tapi banyak gitu dan banyak yang menderita kerugian yang ditimbulkan juga banyak gitu ya itu aja gitu. terima kasih Pak Santo silakan ya Pak halo ya silakan Pak selamat siang siang Iya menurut saya ya itu kejahatan teroris luar biasa Jadi dihukumnya seberat-beratnya lah Begitu Pak Terima kasih Ya terima kasih kembali Pak Heri Selamat sore Selamat sore a Silakan. Saya setuju dengan penelpon pertama Kalau memang dia lakukan lebih baik dihukum mati Tapi kalau dia nggak lakukan bebas murni Jadi hukum itu betul-betul ditegakkan Ya, terima kasih. Bu ya. Ati, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Menurut saya, teroris hukuman mati tidak ada kompromi. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Witoyo, silakan. Ya, ya. Jadi komentar saya begini. Dengan putusan hukuman penjara hanya 9 tahun itu ya, membuktikan bahwa Pak Abu Bakar Basir ini sangat kuat kekuasaannya itu sampai pengadilan pun malah meringankan hukumannya. Kalau dia mau minta dibandingkan lagi, saya rasa bisa jadi tambah ringan itu hasilnya. Ya itulah menunjukkan kalau pemerintah kita ini main ini. Itu aja komplain saya itu.